Masih kita membahas tentang al-mudmar atau bomir. Ya. Telah disebutkan bahwasanya ini adalah istilahnya orang-orang Basrah sedangkan orang-orang Kufah menggunakan istilah kina ataupun makni. <clears throat> Mungkin kita ulang sebentar. Ya, bomir adalah dua isim yang maknanya sama yang diletakkan untuk mutakallim seperti anak, nahnu untuk mukhatab, anta dan cabang-cabangnya, kemudian untuk ghaib itu huwa. Kalau pada anak itu ada khilaf di antara ahli nahu apakah domirnya itu keseluruhan dari anak ataupun hamzah dan nunnya saja. Ya. Ya roji adalah pendapatnya orang Kufah yang mengatakan anak adalah domir bukan hamzah dan nunnya saja. Sehingga arabnya anak koimun anak Bomir munfasil mabni ala sukun. Kalau orang Basra mengatakan ana, an, itu bomir. Munfasil mabni ala fath. Ya. Kemudian pada bomir muhatab yang awalnya tak ataupun akhirnya tak anta anti antuma antum antuna itu yang menjadi bomir yang roji hanyalah an ya an adapun taknya harful khitab huruf yang menunjukkan pembicaraan kepada orang yang diajak bicara. Buktinya apa? Berubah-ubah tergantung siapa yang diajak bicara. Anta, anti, antum, antum. Sedangkan annya tetap. Ini menunjukkan bahwasanya yang menjadi domir adalah an. Sebagian mengatakan anta, yaitu kumpulan dari hamzah, nun dan ta adalah domir. <clears throat> Kemudian domir hoib, huwa, hiya, yaitu kumpulan ha dan wawu. Kemudian juga ha dan ya, hiya, itu adalah domir, bukan hanya saja. Adapun pada yang lainnya huma hum hunna itu yang menjadi domir hanyalah haknya saja. Pada huma domirnya hak. Mimnya lil imad untuk sandaran. Al alifnya adalah alat tasniyah. Alifnya hanya menunjukkan musanna. Pada hum juga demikian haknya yang menjadi domir. Mimnya adalah alal jamak. Ya. Itu kalau mau dirinci. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin dan bomir itu terbagi kepada bomir yang mustatir dan baris. Bomir mustatir maknanya adalah bomir yang tersembunyi. Yang dia tidak memiliki bentuk lafabnya. Karena orang Arab tidak meletakkan untuknya lafab. Adapun ungkapan kita ketika mi'rab akumu ya akumu fi'lun mudhari'an marfu' ya kemudian fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana itu ana itu hanya majaz saja ya karena terhalang untuk bisa mengungkapkan dhamir tersebut karena tidak ada surahnya untuk memudahkan saja karena mustatir ya tidak memiliki apa bentuk lafadznya Kemudian bariz, ya, ya lawannya mustatir. Yang dia memiliki surah yang diletakkan oleh orang orang Arab. Dan yang mustatir itu ada yang wujuban sifatnya, sifatnya wajib. Yaitu batasannya dikatakan mustatir itu wujuban, bamir mustatir wujuban adalah ketika dia tidak bisa digantikan posisinya oleh isim bohir. Iya. Seperti akumu tidak bisa digantikan di situ anak dengan akumu Muhammadun yang bisa. Tidak tidak apa tidak bisa diganti dengan ataupun posisinya tidak bisa diduduki oleh isim zahir. Tidak pula digantikan dengan isim bomir. Yes. Jadi saya ulangi yang mustatir wujuban adalah bomir yang tidak bisa ditempati posisinya oleh isim Wahir. tidak pula ditempati oleh Bomir baris. Adapun pada contoh izhab anta, izhab anta itu antar situ taukid, bukan fa'il dari izhab bukan. Iya. Berarti lawannya yang jawazan bomir yang mustatir jawazan itu adalah bomir yang posisinya bisa diganti dengan apa? Isim bohir. Iya ataupun digantikan dengan domir. Contohnya Muhammadun yadhabu. Di sini yadhabu ada domir, di situ kan mustatir jawazan. Boleh di situ domir yang mustatirnya diganti dengan isim bohir. Muhammadun yadhabu abuhu. Misalkan tuh. Abuhu. Atau diganti dengan domir. Huwa. Abuhu huwa dimunculkan domirnya. Bisa dipahami itu? Perbedaan antara yang mustatir wujuban dan yang mustatir jawazan jadi kalau yang mustatir wujuban itu tidak bisa posisinya digantikan dengan apa isim bohir tidak pula dengan bomir pada contoh akumu nggak bisa digantikan dengan anak akumu anak kalaupun ada itu bukan fa'il apa apa tahu kita aja ataupun digantikan dengan isim bohir nggak bisa akumu muhammadun nggak bisa sedangkan yang mustatir jawazan itu adalah bomir yang posisinya bisa digantikan dengan isim bohir seperti yadhabu Muhammadun di situ kan ada Muhammad ada huwa di sini mustahilnya jawazan sehingga boleh digantikan huwa ini dengan isim yang bohir yadhabu Muhammadun abuhu abu ataupun dimunculkan pemirnya. ya abuhu yadhabu Muhammadun huwa <clears throat> ya yeah. Wahwa imma mustatir wujuban kal muqaddar fi fi'li amril wahid al muzakkar dan dia yang mustatir ada kalanya mustatir wujuban. Ya barusan kita lewatkan batasannya. Seperti bomir yang ditakdirkan pada fil amr untuk satu orang laki-laki ibrib Ya, kum dan yang semisalnya. Kemudian pada fil mubara yang diawali dengan ta ta khitab al wahid al muzakkar. Ta yang menunjukkan pembicaraan kepada orang kedua satu orang laki-laki. Ya. Pembicaraan kepada khitab orang yang diajak bicara satu orang laki-laki seperti takumu, tabribu dan seterusnya. Bukan untuk apa seorang wanita yang khaib bukan. Ya, kalau takumu untuk hiya Fatimah takumu itu di situ mesatirnya jawazan. <clears throat> kalau untuk apa ghaibah. Wa fil mudhari al mabdu bil hamzati kakum Juga mustatir wujuban itu terjadi pada fil mudhara yang diawali dengan hamzah. Hamzah yang merupakan ahruf al-mudhara'ah. Aku mu adribu dan semisalnya. Adapun hamzah yang masuk kepada fil madhi ini bukan huruf-huruf mudhara'ah. Maka di situ bomirnya bukan mustatir wujuban seperti akroma. Zaidun a'ta sodiqahu malan. A'to. Di situ ada dhamir mustatir jawazan. Meskipun ada hamzahnya. Kenapa? Karena hamzahnya bukan ahruful mudhara'ah. Au bin nun atau dengan nun. Nakumu dan nadribu dan seterusnya. Dan ada kalanya mustatir jawazan. Kal muqaddar fi nahwi zaidun yakum. Ada kalanya mustatir jawazan. Maksudnya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan ataupun bisa diduduki posisinya oleh apa? Isim zahir. Seperti yang ditakdirkan pada contoh Zaidun yaqumu. Ada di situ dhamir huwa. Ya, Hindun takumu di situ mengandung dhamir hiya. Yang terkadang dimunculkan, terkadang meskipun seringnya dihilangkan. Dan ada sisi perbedaan antara mustatir dengan apa? Mahdhuf. Ya samanya sama-sama tidak ada gitu, tidak tampak. Bedanya kalau yang mahfuz itu lebih umum. Kalau yang mustatir itu marfu. Pasti marfu. Hmm. Apakah sebagai fa'il ataupun naibul fa'il? <coughs> Sebagai fa'il contohnya Zaidun kharaja ada huwa. Hmm. Ataupun sebagai naibul fa'il Zaidun yudrabu huwa. Kalau yang mahdhuf itu lebih umum. Ada yang mansub, ada yang majrur. Seperti yang majrur wa yakulun wa yakulu mimma takulun. Takuluna minhu dibuang di situ. Hmm. wayashrobu mimma wayashrobu mimma tashrabun. Ada nah, situ ada yang mahdhuf minhu dibuang, majrur. Ada mansub. Ya. Yeah. Seperti jaa rajulun ana dharibun misalkan. Datang seorang yang saya pukul, ana dharibuh, saya memukul dia. Atau yang misalnya ya, Kalau yang mustadir itu rofa seringnya. Ya. Kalau yang mahdhuf umum, lebih umum. Kemudian Kalau mustadir itu amilnya lafzi. amilnya lafzi. Mesti amilnya lafzi seperti kharaja, jaa, hmm, yubrabu Ya kalau yang mahdzuf itu lebih umum. Ya lebih lebih umum. <clears throat> Ya kalau mustatir memang ada gitu, domirnya ada meskipun nggak kelihatan ada. Kalau mahfuf dibuang tidak ada di situ. Kemudian wal bari malahu suratun fil lafzi. Dhamir baris adalah dhamir yang memiliki bentuk lafaz. Dan itu dhamir baris ada dua, yang mutasil dan munfasil. Apa itu dhamir baris yang mutasil dan munfasil? Fal mutasil huwa alladzi la yuftatahu bihi nutqu wa la yaqumu illa kata kumtu atau kumta atau kumti wa kafi akramaka. Bomir baris yang mutasil adalah bomir yang ucapan tidak bisa dimulai dengannya. Ya, bomir mutasil adalah, adalah bomir yang tidak bisa kita memulai ucapan kita, kalam kita dengannya. walayakum yaqumu ba'da illa tidak bisa jatuh setelah illa. Ya, fi halati al-ikhtiar dalam keadaan bisa memilih. Kalau terpaksa dalam syir ya mungkin terjadi ya datang setelah ilah dhamir mutasil. Contohnya dhamir mutasil yang tidak bisa kita memulai kalam kita dengannya dan tidak bisa jatuh setelahnya atau tidak bisa jatuh setelah ilah adalah ta. Kumtu, tidak boleh kita katakan tu. Ya. Koma. Nggak bisa. Ataupun tu qaimun, nggak bisa. Ataupun setelah ilah, nggak bisa Maqama illa tu. Nggak boleh. Itu domir mutasil. Domir yang tidak bisa kita membuka kalam kita dengannya. Dan tidak bisa jatuh setelah illa. Dalam keadaan bisa memilih. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Yang ini biasanya terjadi dalam syir. <coughs> Wal munfasilu isim eh, fa'il ittasala tasil mutasil bersambung. Karena dia biasanya tulisannya bersambung dengan apa? fi'ilnya. Wal munfasil huwa ma yuftatahu bi nutqu wa yaqa'u ba'da illa. Sedangkan dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa dibuka dengannya ucapan. Bisa dimulai dengannya ucapan. Seperti ana, nahnu, anta, anti, antuma dan seterusnya. Itu kita bisa memulai kalam kita dengannya. Ana Muhammadun, ana Bolibun. Nahnu muslimun. Wa yaqa'u ba'da illa dan bisa jatuh setelah illa Makoma illa ana. Makoma illa anta. Makoma illa antum dan seterusnya. Nahwu contohnya contoh domir munfasil yang kita memulai kalam kita dengannya adalah ana mu'minun. Wa maqoma illa ana. I'rabnya jelas ya. Ana dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada mu'minun khabar marfu' wa alamatu rafi'ad dhamma adh-dhahira ala akhirih. Ma qama illa ana. Ma nafiyah. Qama fi'lun madin. Mabni ala fatla mahala lahu min al-i'rab illa harfus istitsna. Ana fa'il. Ya. Ataupun dhamir munfasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Istitsnanya sini apa? Istitsna mufarrah. <coughs> Kalau istitsna terjadi pada kalam yang nakis ya Kalam yang nakis dan manfi maka istisna disebut apa? Istisna mufarroh. Di sini kalamnya apa? Nakis. Kenapa? Karena tidak disebutkan di sini mustafna minhunya nanti Allah pada pembahasannya. Kemudian di sini ada penafian. Ma'ana illa polibun. Sebagai apa polibunnya? Ma'ana illa polibun. Khobar. Diberikan sesuai apa yang dituntut dari amil. Di situ anak mubtada. Butuhnya apa? Khobar. Berarti yang setelah ilahnya dijadikan sebagai khobar. Ma yudrobu illa Muhammadun. Sebagai apa Muhammadun? Arabnya naibul fa'il. Wa yanqasimu al-muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Dan dhamir yang muttasil itu terbagi kepada yang marfu', mansub dan majrur. Ya, dhamir yang munfasil ada tiga macam. Yang pertama yang marfu, yang kedua apa? Yang mansub dan yang ketiga adalah yang yang majrur. Fal marfu'u nahu darabtu, darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa daraba wa darabu wa darabat wa darabata wa darabna. I'rabnya <coughs> ya mudah ya. Darabtu fi'lun wa fa'il. Darab atau daraba fi'lun madin mabni ala as-sukun. Ittisalihi bidhamiri rafin mutaharrik. Ya. Kemudian atta ya, dhamir muttasil mabni ala dhamma fi mahall rafin fa'il. Darabna <clears throat> ya, fi'il fa'il juga. Iya. Ya, naknya bagaimana Arabnya? Dhamir ya. Munfasik muttasil mabni ala sukun fi mahall rafin fa'il. Jadi kalau kita mengungkapkan satu huruf itu kita sebut dengan namanya. Atta bukan tu, ya dhamir mutasil mabni ala abomma bukan. Nah, itu kalau satu mengungkapkan satu huruf itu dengan namanya. Nama huruf hijaiyahnya atta gitu. Adapun kalau kita mengungkapkan yang terdiri dari dua huruf ataupun tiga, maka kita ungkapkan dengan bacaannya. Na, hal, ya, la, misalkan la, la alif tuh. Seperti itu ya, jangan anun wal alif, dhamir munfasil mabni ala sukun. Jangan dibalik tu ya kadang yang baru belajar seperti itu ya tu domir ya. oh tu ya salah ungkapannya jadi untuk mengungkapkan ya satu huruf itu dengan namanya atta alba apalagi alwau, harfu kosan gitu kan <clears throat> kalau kita mengungkapkan yang terdiri dari dua huruf atau tiga maka dengan namanya na hal si ila an ala dan seterusnya An harfu jar. An adalah huruf jar. Dan al-ain wan nun harfu jar. <coughs> ya Robnya mudah ya. Jadi borobta. Eh, borobtu, borobna, borobta, borobti, borobtuma. Jadi untuk yang muhabab yang menjadi bomir hanya apa? Tanya saja. Ya, borobtu, tanya bomir, borobna, ya kumpulan dari nun dan alif. Dorobta juga taknya. Dorobti. Dorobtuma. Mana domirnya? Atta saja. Mimnya lil imad. Untuk sandaran alif. Al, al alifnya apa? Dalah ala tasniyah. Huruf yang menunjukkan musanna. Dorobtum juga taknya saja yang jadi domir dan fa'il. Dorobtum atta domir mutasil mabni ala dhamma fi mahal rafin fa'il mim alamatul jama' demikian pula Dorobtunna ya Kemudian doroba. Itu failnya apa? Mustatir. Ya, doroba, dorobu. Yaitu yang setelah baknya dari alif dan wawu adalah apa? Failnya. Ya. Kemudian pada dorobu ditambahkan apa? Hah? Alif. Ya. Alif apa tersebut? Alif fariqah. Ya. Kenapa disebut dengan alif fariqah? eh, farqan bainaha wa baina wawil afi untuk membedakan ya antara fiil dengan wawu atof ataupun antara wawu jamaah dengan apa wawu atof khususnya ketika wawu jamaah ini berada di ujung ya. Adapun kalau wawu jamaahnya nggak di ujung maka tidak perlu lagi antum tambahkan alif fariqo ini. Contohnya dorobuka. Kan gak di ujung tuh. Ya kan? Bersambung kaf. Dorobuka. Tidak perlu antum tambah khas launya apa? Alif. Dorobuhu. Tidak perlu antum tambahkan padanya apa? Alif. Tapi kalau di ujung gak disambung. Iya. Au jamaah ini dengan yang lainnya sebagai kulu. Iya. Washrobu. Maka di situ antum tambahkan apa? Alif. Tapi kalau sudah bersambung dengan bomir-bomir. Maka tidak perlu antum tambahkan di situ apa alif karena sudah terbedakan ya. tidak ada kesamaran ya. Kemudian terus bagaimana dengan wawu yang ada pada film mudhari yad'u yaghzu? Kenapa di situ tidak ditambahkan alif alif fariqah untuk membedakan dengan waw atof ya karena sudah jelas ya bahwasanya waw di situ adalah apa akhir fiil kenapa karena tidak ada fiil yad'u tanpa wawu yang dia hanya terdiri dari dua huruf saja tidak ada da'a yad'u nggak ada ya-nya kan huruf tambahan kan kalau misalkan dibuang wawunya yad'u nggak ada itu karena hanya dua huruf. Sehingga meskipun di situ ada wawunya, yad'u tidak perlu ditambahkan dengan apa? Alif fariqah untuk menggerakkannya. Demikian pula yaghzu. Yaghzu tidak perlu untuk tambahkan alif karena tidak ada kerancuan dengan wawu jamaah. Karena semuanya tahu bahwasanya ghaza yaghzu. Akhirnya wawu. dan tidak ada fil yakzu tanpa wawu ya kecuali yang majzum kemudian wal mansubu nahwu kemudian contoh dhamir mutasil yang mansub adalah akromani akromana akromaki akromaka akromaki wa akromakuma wa akromakum wa akromakunna wa akromahu wa akromaha wa akromahuma wa akromahum wa akromahunna <coughs> ya. Bagaimana Arabnya ya akramani? Hah? Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya. Akrama fi'lun madin mabni 'alal fath. La mahalla lahu min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan. Taqdiruhu huwa. Iya. Nun lil wiqayah. Kemudian alia bamir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin. iya maf'ulun bih. Kenapa di sini ditambahkan ya ketika maf'ulnya ya mutakalim dengan nun? Hah? Kenapa ditambahkan nun? Yang lainnya tidak ditambahkan nun, tapi pada ya mukhatabah atau ketika fa'ilnya adalah domir Iya, ditambahkan nun. Apa tujuannya? Hmm? Kenapa? Hah? Ya, nunnya disebut nun apa? Wiqayah. Apa maksudnya nun wiqayah? Ya. Agar menjaga fiil dari apa? Dari kasroh. Jangan sampai fiil di kasroh. Kenapa? Enggak boleh fiil kasroh. Enggak ada kasroh. Saya jadi buang nunnya jadi akromi. Ya kan? Akromi. Juga agar jangan sampai tercampur dengan fil amr. Ya kan? Kalau seandainya dibuang ak nunnya akromi, memungkinkan fil amr, ya kan? Untuk satu orang perempuan. Akromi jadi fa'il ya-nya, ya kan? Akromi. Tapi dengan ditambahkannya nun maka yang jelas di sini terjaga fiilnya dari kasro yang kedua terbedakan dengan apa fil amr yang mana nya di situ adalah apa marfu iya fi محل rafa Irobnya jelas ya, yang lainnya akromana, akromaki, akromaka sama. Ya, fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Dan pada akromakum akromakum akromakunna itu yang menjadi maf'ul hanya apa? Hanya apa? Kaf ya kaf domir ada contoh tadi akromakum ataupun akromakuma <clears throat> itu fi'lun wa fa'il wa maf'ul ya akroma fi'lun madin mabni al fath wa fa'il dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa al kaf dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbi maf'ulun bi lil imad al alif harfun dal dalam ala atasniyah demikian pula yang lainnya yang menjadi maf'ul adalah kafnya saja yang setelahnya hanya tanda-tanda. Ya. Akromakun juga demikian. Nunnya dalam alat tasniyah ataupun ala al-jama' al-inas. <clears throat> ala jamil inas. Wa akromahu, akromaha wa akromahuma, Sama juga Akromahuma yang menjadi maf'ul mana? Alha. ya. mimnya lil imad, alifnya dalam alat tasniyah. Demikian pula akromahum. Ya. Wal majruru kal mansub illa annahu idza dakhala alaihi amilul jar tamayyaza bihi nahu marra bihi marra bi wa marra bina ila akhirih. Kemudian wal majrur kal mansub. Bomir-bomir yang majrur itu sama bentuknya dengan bomir-bomir yang mansub. Hanya saja bedanya idza dakhala alaihi amilul jar ketika bomir tersebut dimasuki oleh amil yang mengejarkan maka tamayyaza bih terbedakanlah dengannya. Contohnya marobi Jelas di sini ia adalah apa? Bamir yang majrur. Kenapa? Karena kemasukan amil yang mengejarkan itu huruf ba. Demikian pula marrobina. Ila akhirih. Sampai seterusnya. Yeah. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Wa in qasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Ya, sedangkan dhamir yang munfasil itu terbagi kepada dua bagian. Kalau tadi dhamir yang mutasil ada tiga bagian atau tiga macam, marfu', mansub, majrur. Sedangkan yang munfasil ada dua macam. Yang marfu dan yang mansub. Enggak ada yang apa? Majrur. Fal marfu'u ithnata asharata kalimatan. Yang marfu ada 12 kalimat. <clears throat> Wahia yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Sudah kita lewatkan tadi. Kalau ana yang rojih kumpulan dari hamzah, nun dan alif adalah bomir. Meskipun orang Basrah mengatakan yang menjadi domir hanya hamzah dan nun. Tadi yang rojih dalam pembahasan anak adalah pendapat orang kufah, yaitu anak seluruhannya adalah apa? Domir. Demikian pula nahnu. Adapun pada domir-domir mukhatab yang menjadi domir hanya tak. Hanya apa? An. Hanya an. Sedangkan taknya itu harful khitab. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Domirnya hanya an. Ya, setelahnya harful khitab wahwa wahia. Ini juga yang benar wahia kumpulan dari ha dan wawu dan ha dan ya adalah domir. Bukan hanya saja. Berbeda dengan huma, hum, hunna. Itu yang rojih bahwasanya yang menjadi domir hanya haknya. Sedangkan mimnya lil imad. Alifnya e, mimnya untuk apa? Lil imad. Alifnya untuk dala ala tasniyah. Hum mimnya dala ala jama' hunna nunnya untuk dalam ala jamil inas. Fakul wahidin min hadhihi dhamair idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Setiap satu dari domir-domir ini yang 12 apabila dia jatuh di awal kalam maka dia mesti sebagai mubtada. Nahu contohnya ana rabbukum. Ya Rabbnya jelas ya. Ana Wamir Munfasil mabni ala al-sukun fi mahali Rafin Mubtada Rabbukum khabar marfu alamat rafi dhammatu zahiru ala akhiri wa huwa mudhaf al-kaf ya dhamir muttasil mabni ala dhammah fi mahalli jar mudhafun il mim ya alamatul jam'i atau bundalah ala al-jam' <coughs> rabb itu seringkali ya dimaukan maknanya isim fa'il rabba yarubbu rabban ya isim fa'ilnya rabban seringkali dimaukan dengannya makna isim fa'il seperti pada contoh alhamdulillahi rabbil alamin di situ rabb sebagai sifat dari apa Allah majrur makanya bukan badal di situ maknanya adalah rabb yang menciptakan yang mengadakan yang memelihara seluruh alam wa nahnu alwarithun wa nahnu alwarithun nahnu ya, wawu kalau kita belum tahu ya dia sebagai istinafiyah ataupun atifah karena kita nggak hafal ya kalimat sebelumnya maka dikatakan apa hawu hasba maqoblaha tergantung sebelumnya ya. nahnu nahnu dhamir munfasil mabni ala dhamma fi mahalli rafin mub mubtada al warithun khabar marfu bil bil mubtada ya wa alamat rafi al waw niyabah Li'annahu jam'ul muzakkar salim. Iya. Isim fa'il dari apa? Warithun, isim dari warisa yarithu, waris. Ini termasuk sifat ya. Sifat untuk ya. Sifat untuk akil ya. Al-warithun wa anta maulana. Kemudian anta maulana anta dhamir munfasil mabni ala sukun. Ya an itu menjadi dhamir. Fi mahali rafin mubtada atta il khitab il khitab aja maulana apa khabar marfu alamat rafi Abama al-muqaddar ala ala al-alif mana min dhuhriha at annahu ismun maqsur wa huwa mudhafna bamir munfasil mabni ala sukun fi mahalli jarri mudhaf ilaih maula itu maknanya banyak Iya, di sini mungkin yang lebih dekat ya, karena kepada Allah Subhanahu wa taala adalah penolong. Bisa tuan, bisa budak, ada enam atau lebih makna dari maula. Ya, bisa ditentukan yang dimaukan dengan kita cara cara dengan melihat apa konteksnya, siaknya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wawu Semoga huwa Mamir <coughs> munfasil abni. Ya Alal Fath fi mahalli wa fi mubtada ala kulli syarun wa majrur. Muta'aliknya kemana? Muta'alik bi qadir. Karena qadir mengandung makna fi'il. Ya. Ala harfu jar. Ya. Kulli ismun majrur. Wa huwa mudhaf syai'in mudhafun ilaih qadirun khabar marfu alamat rafi abba adh-dhahiru ala akhirih. Wal mansubu itnata asyarata kalimatan. Dan domir yang mansub jumlahnya ada 12 kalimat. Iya ya iyana. Iya iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna iyahu iyaha wa iyahuma wa iyahum wa iyahunna. Ya. Ini juga sama. Ya, yang menjadi domir apa? ya Iyanya yang setelahnya hanya menunjukkan khitab ataupun tasniyah ataupun jamak. Yang menjadi domir iya berarti dia iya mabni ala sukun domir. Fahadhi dhamairu la takunu illa maf'ulan bih. Dhamir-dhamir ini tidaklah terjadi kecuali sebagai maf'ul bih mesti. Katanya sebagai maf'ul bih. Contohnya iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Coba di Arab iyyaka. Iyyaka iyyaka Iya bomir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maful bih muqaddam maful bih muqaddam kaf ya lil khitab jadi bukan mudhaf mudhaf ilai ya tidak boleh untuk mengatakan iya mudhaf kaf mudhaf ilai bukan ya harful khitab na'budu fi'il wa fa'il ya na'budu fi'il mudhari' marfu li tajarudi an-nasib wal jazim alamatu rafi الضمة ظاهر على آخره وفعله ضمير مستتر فيه wujuban takdirhu anak nahnu ya di sini didahulukan ya ma'mulnya yaitu maf'ul dan ada faedahnya di antara faedah mendahulukan yang haknya diakhirkan ya ma haqquhu ta'khir ya takdimu ma haqquhu ta'khir yang pertama adalah hasr untuk mahasar. Ya. Iyyaka na'budu. Sebagian yang lain mengatakan ihtimam untuk menunjukkan pentingnya. <clears throat> Tapi di sini yang pas untuk mahasar Iyyaka na'budu hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Ya, beda maknanya dengan kalau di akhirkan na'buduka. Kami beribadah kepadamu. Memungkinkan di situ ada apa? Ada peribadatan kepada selain Allah. Tapi kalau iyyaka itu tidak ada selain Allah yang diibadahi. Maknanya kalau iyyaka na'budu itu ma na'budu illa iyyaka maknanya itu. Iyyaka na'budu maknanya sama dengan mana budu illa iya Kami tidaklah beribadah kecuali kepadamu itu hasar. Iyyakum kanu ya'budun. Iyyakum kanu budun Coba Arabnya ya iyyakum iya Pamir munfasil mabni ala sukun di mahali nasbin maf'ulun bih dam, Kaf harful khitab mim ya alamatul jama' kanu ha fi'lun madhi naqis tarfa'u isma wa tansibul khabar al waw al mutasil mabni ala sukun fi mahalli rafin apa ismuha ismu kana al alif lil fariqah lil fariqah Kemudian ya'budun fi'lun fi'lun wa fa'il. Ya'budu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi hmm thubutun nun niyabah an dhamma li annahu minal amthilah al khamsah. Ya, al jumlah al fi'liyah ya'budun fi mahalli nasbin khabar kana. Wa mata amkana an yu'ta bidhamiri mutasilan, fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Ya. Selama masih mungkin, selama masih bisa untuk didatangkan pemir mutasil, maka tidak boleh untuk didatangkan pemir munfasil. Selama kita bisa masih menggunakan pemir mutasil, tidak boleh kita gunakan pemir munfasil. Karena dhamir mutasil itu lebih apa? Ringkas. Ya, kalam itu lebih ringkas ya lebih baik selama maknanya tidak rusak ya fala yuqalu fi qumtu sehingga tidak boleh dikatakan pada contoh qumtu diganti bemir mutasilnya tak dengan bemir munfasil qama ana ya, kecuali untuk tujuan hasr iya kan maqama illa ana untuk hasr ya boleh harus bahkan kalau tidak ya tidak ada mana hasr Wala fi akromaka. Juga pada contoh akromaka tidak boleh antum ganti dengan akroma iyaka. Kecuali itu hasar juga. Ma akroma illa iyak. Dia tidaklah memuliakan kecuali engkau. Kalau seperti ini, ya harus. Harus diganti dengan pemir Apa? Munfasil. Ya, karena bamir mutasil itu lebih ringkas daripada bamir munfasil. Huruf-hurufnya lebih sedikit daripada bamir munfasil. Ya, mana yang lebih sedikit tak dengan anak? Jelas tak. Ya. Nah, kalau tidak mungkin untuk kita menggunakan domir mutasil karena terhalang oleh udur-udur tertentu diantaranya ketika bomirnya mendahului amilnya ini kan terhalang seperti iya gana budu iya gana budu di sini bomirnya mendahului amilnya ini ya, nggak mungkin kita gunakan domir mutasil ya kan harus kita gunakan yang munfasil iya gana budu dengan tujuan tadi ihtimam. Ya, itu uzur yang pertama, di mana kita menggunakan pemir apa? munfasil, yaitu ketika pemir mendahului amilnya ataupun ketika dibuang amilnya. Seperti ucapanmu iya kawasyarra. Di situ kan ada amilnya mahdhuf, ihdar. Ihdar. Ya ada di situ ambil yang mahdhuf. Enggak mungkin antum datangkan yang apa? mutasil. Ataupun alasan berikutnya ketika dihasr ya seperti makoma illa anak nggak boleh makoma illa tu nah itu diantara utur-utur yang membolehkan didatangkannya bamir munfasil Kemudian illa nahwu salnihi wa kuntuhu. Kecuali contoh salnihi dan kuntuhu. Batasannya adalah apa-apa yang amil domir padanya merupakan amil bagi domir yang lain yang lebih ma'rifah darinya. Ya. Atau kita baca dulu di sini illa nahu salnihi wa kuntuhu kecuali contoh salnihi salnihu wa kuntuhu ini boleh antum gunakan pamir mutasil ataupun munfasil juzul faslu aiba maka boleh antum gunakan pamir munfasil juga di sini dengan antum katakan salni iyahu salni iyahu apa artinya salni iyahu mintalah kepadaku dia ya Wa kuntu iyyahu. Apa artinya? Aku adalah aku dulunya adalah dia. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya bobitnya di mana boleh antum gunakan pemberi munfasil ataupun mutasil adalah mimma amilu bomir fihi amil fi bomirin akhar a'raf minhu muqaddam alaih غير مرفوع سواء كان العامل ناسخا أنه كنته أو غير ناسخ أو غير ناسخ أنه سلنيه yaitu pada apa-apa yang amil bomir padanya adalah amil pada bomir yang lain yang lebih ma'rifah darinya yang mana yang lebih ma'rifah ini didahulukan daripada yang di bawah ma'rifahnya. Ya, yang dia bukan domir yang marfu. Kita lihat di sini salnihi ada dua domir ya berkumpul. Yang di situ amil beramal pada dua domir ini. Domir yang pertama apa? Ya. Domir yang kedua ha. Ya, di situ ada amil yang beramal pada dua domir ini. Yang satu yang lebih makrifah. Didahulukan itu ya. Ya. Didahulukan. Dari yang di bawahnya dari sisi ma'rifah. Yaitu apa? Hak. Karena bamir apa? Mutakalim lebih ma'rifah daripada bamir waib. Iya kan? Bamir mutakalim, jadi bamir-bamir juga memiliki urutan dalam tingkatan ma'rifah. Yang pertama apa? Bamir mutakalim, kemudian mukhatab, kemudian apa? Waib. Ya, sini berkumpul dua bamir. Satu amilnya. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Dan yang kedua tidak rofa, yang pertama marfu. Ya, itu kaidahnya. Kalau seperti itu boleh. Antum gunakan ya tomir yang kedua dengan yang mutasil ataupun munfasil. Ini berlaku baik pada fil-fil yang merupakan nawasih ataupun fil-fil yang biasa. Contoh yang biasa salnihi. Mintalah kepadaku sesuatu itu ataupun kalau kepada orang dia salnihi mintalah kepadaku misalkan almal almal salnihu harta itu silahkan kamu minta kepadaku eh romnya bagaimana salnihu sal salnihu Hah? Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Sa'ala sal dari sa'ala is'al di ringkas jadi sal. Ya, dari is'al sal. Karena banyaknya penggunaan sehingga di diringkas sal. Ya. Sal, sa'ala, fi'lun, madin mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun di sini. Kemudian wa fa'iluhu Bamir mustatir fihi wujuban takdiruhu apa? Takdiruhu anta. Iya. Kemudian nun dari qoyah ya apa ya? maf'ulun bih ataupun dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi al maf'ulun bih awal maf'ul bi yang pertama alha dhamir mutasil mabni ala dhamma fi mahalli nasbin bo maf'ulun bih tanin ya butuh kepada dua maf'ul ya kuntuhu ya robnya bagaimana Hah? Ya Arabnya kuntuhu kana fi'lun madin ya naqis tarfa'ul isma tansibul khabar dia mabni ala sukun mabni ala sukun ya, kemudian apa? Muhammad mutasil mabni ala dhammi fi mahalli rafin ismuha ya alha Dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli nasbin khabaruha khabarnya. Di sini juga sama. Ya mana yang lebih ma'rifah antara ta dengan ha? Ta kan? Ya di sini yang lebih ma'rifah ta dan dia marfu. Dan yang setelahnya pemirha di bawah ta dari sisi ma'rifahnya dan dia mansub. Ya, seperti ini kaidahnya. Ada amil yang beramal pada dua pemir sekaligus. Yang pertama yang marfu lebih ma'rifah dan yang kedua ya bukan maaf tidak marfu dalam keadaan di bawah dari sisi martabat kemarifahannya. <clears throat> nah, ini boleh dipisah. Salni iyahu. Salni iyahu. Ya. Coba ya Robnya bagaimana? Salni iyahu. Fi'lun wa fa'il wa maf'ulun bih. Ya. Sa'ala fi'lun madhi, fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Nun lil qaya al ya. Wa mir mutasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Iya, iya. Tomir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih tanin. Alha lil ghaibah untuk menunjukkan ghaib saja. Wa kuntu iyahu ya sama. Wal fadhu dhamair kulluha mabniyatun la yadhharu fiha i'rabun. Lafaz-lafaz dhamir seluruhnya itu mabni mabni. Tidak tampak padanya i'rab. Ya Kenapa lafaz-lafaz dhamir itu seluruhnya mabni? Hukum asal dari isim itu apa? Mabni atau mu'rab? <sniffs> mu'rab. Hanya saja dia terkadang keluar dari hukum asalnya ketika ada keserupaan dengan huruf. Kita tahu huruf itu seluruhnya tanpa terkecuali mabni. Kalau ada di sana isim yang menyerupai huruf ya, dari beberapa sisi sudah kita lewatkan ya, sudah sering diulang-ulang maka dia pun menjadi apa? Mabni. Kalau bamir-bamir, mabni kenapa? Serupa dengan huruf dalam hal apa? Hah? Dalam hal al-waba' ya kan meletakkan Bamir-bamir itu diletakkan biasanya di atas satu atau dua huruf. Ini kan mirip dengan huruf. Huruf diletakkan di atas satu atau dua huruf. Nah, karena keserupaan ini maka bamir-bamir itu mabni. La yadharu fiha i'rab, tidak tampak padanya i'rab. I'rabnya bagaimana? Apa dhamir-dhamir? Apakah zahirah atau muqaddarah? Atau apa? I'rabnya? Hah? Fil fil mahal. Iya, jadi isim-isim yang mabni itu i'rabnya mahalli. Ya, bukan takdiri, bukan bohiri tapi apa? Mahalli. <clears throat> Seperti tadi. Ana qaimun, ana dhamir munfasil. Ya, ini ala sukun fi mahalli Iya. Enggak boleh antum katakan marfu' wa alamat rafihi misalnya dhammah muqaddarah, yang keliru. Iya. Kalau dikatakan marfu' itu hanya pada isim-isim yang apa? Mu'rab. Kalau yang mabni tidak boleh dikatakan marfu'. Fi mahalli, fi mahalli. Iya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hmm? Fil amr. Iya. Sa'ala yas'alu sal. Ya. <clears throat> Is'al sih kan. Cuma karena banyak dipakai sehingga diringkas jadi sal. Sal Bani Israel. Kam atainahu min ayatim bayinah Apalagi yang semisal ini ada? Hah? Ya kadang dengan is'al seperti fas'alu is'al itu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang lain? Oh, singkatan. Terjemahnya itu apa? Ya, firut batima udifa ilaih. Jadi isim-isim yang didofahkan itu tingkatan kemakrifahannya sesuai dengan kepada apa dia disandarkan. Ya, tingkatannya sesuai dengan kepada apa yang dia disandarkan kecuali pada, yang disandarkan pada bomir maka tingkatannya tidak sesuai dengan atau tidak setingkat dengan apa yang dia disandarkan padanya tidak setingkat dengan bomir tapi turun ya setingkat dengan alam hmm? seperti contohnya gampang siapa coba abuka ya Muhammadun bapakmu dan Muhammad di situ abuka adalah isim yang nakiro yang diidofahkan kepada domir. Nah, dia setingkat dengan alam, tidak setingkat dengan domir. Ya, yang lain tadi. Iya, beda-beda, iya. Tergantung konteksnya. Yang jelas ya bamir mansub. Hmm. Gimana? Iya, iya. Ya, sama-sama full bi, <clears throat> Cuma mereka menakdirkan beda-beda gitu amilnya. Sama-sama maful bih. Iya. Masing-masing amilnya itu mahdhuf. Iyyaka wasyarra. Nah, cek lagi coba. Hmm? Mendahulukan makmul. Itu hasr. Ada yang mengatakan ihtimam. Hmm. Yang lain? Hah? Apanya? Iya, itu bisa baca ya. Sudah pernah kita lewatkan. Yaitu pada apa-apa yang amil, bomir padanya itu adalah amil bagi bomi yang lain itu ada ada amil yang dia beramal kepada bemir Yang satu juga beramil beramal kepada bemir yang lain. Yang pertama itu lebih ma'rifah dari yang kedua. Dan yang lebih ma'rifah itu didahulukan daripada yang di bawahnya. Kemudian yang dari sisi kemarifahnya itu di bawah itu bukan pemir yang marfu. Ya. Nah, ini kan contohnya persis ya. Salnihi. Di sini ada ambil yang beramal pada dua bomir. Ya, yang pertama sebagai failnya, yang kedua sebagai mafulnya. Dan yang pertama itu adalah apa? Lebih ma'rifah yaitu iya. Bomir iya, lebih ma'rifah dan dia lebih ma'rifah. Kemudian alha di bawahnya dari sisi kema'rifahannya. Sama-sama si mahalinas bin semua ya. Karena keduanya adalah apa? maful semua. Hanya saja yang pertama pemirya itu lebih ma'rifah daripada pemirha. Itu ditakdirkan beda amilnya seperti iya kak washar. Yang pertama amilnya ihdar. Ya, ihdar. Hendaknya engkau berhati-hati menjauhkan dirimu Washar, wabta'id ashar, satunya amina bida ibta'id asyar. Iya kawasyar maksudnya jauhkanlah antara dirimu dengan kejelekan-kejelekan. Mahdhuf semua amilnya. Amilnya iya ihtar asyar amilnya beda ibta'id atau yang semisalnya. Pawiyah harfu atuf. ya. Huruf atuf mengatafkan jumlah dengan jumlah yang lain. Cuma ambilnya di situ dibuang semua. Gimana? Cukup ya. Di sini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang bomir. Nanti kita masuk kepada isim yang ma'rifah yang kedua itu alam. Ya cepat kan ya gak usah panjang-panjang ya mungkin cukup dulu sampai di sini Subhanallah bihamdik syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum